Namun Rasulullah alaihi salatu wassalam berhasil menangkap Muawiyah bin Al-Mughirah bin al As yang kemudian dibunuh setelah dia ditahan tanpa perlawanan. Kemudian kita melanjutkan kembali ke pembahasan yang berikutnya tentang Ba'athur Rajia utusan ar-raji' dan disebut juga Syariah Ar-Raji' sebab utusan ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus mereka tanpa beliau ikut serta dalam utusan tersebut. Dan Ar-Raji' merupakan satu nama tempat yang berada di bagian utara Mekah kurang lebih sekitar 70 km sebelum daerah Husfan dan disebutkan bahwa Ar-Raji' merupakan uh, mata air yang ada di sana dan utusan ini dilepas oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam empat bulan setelah terjadinya peristiwa perang Uhud. Berkata Al-Hafidh Imaduddin Abu Fida Ismail bin Umar Al-Shahir bin Kathir rahimahullah taala ثم بعث صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد أحد بعث الرجيع Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus setelah peristiwa perang Uhud utusan Ar-Raji' fi safarin min as-sanati ar-rabi'ah dan itu terjadi pada bulan Safar dari tahun yang keempat yakni setelah peristiwa perang Uhud yang terjadi pada tahun ketiga وذلك أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعث إلى عضل والقارة Sebabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus kepada kaum Adal dan Al-Qarah. Mereka bagian dari uh, kabilah Al-Hun bin Khuzaimah bin Mudrikah. Kaum ini Adal dan Al-Qarah بسؤالهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذلك حين قدموا عليه disebabkan karena permintaan mereka kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam tatkala sebagian mereka dari kabilah tersebut datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam وذكروا أن فيهم إسلاما dan mereka menyebutkan kepada Nabi SAW bahawa di tengah-tengah mereka sudah ada kaum muslimin. Ini yani, kedatangan mereka kepada Rasulullah SAW tujuannya adalah untuk meminta kepada Nabi SAW agar dikirimkan kepada mereka ada dari kalangan para sahabat yang akan mengajari mereka agama Allah Subhanahu wa taala. Sudah ada beberapa orang di antara kaum tersebut, di antara kabilah itu yang masuk Islam. Inilah yang mereka sampaikan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana kebiasaan beliau yang semangat untuk menyebarkan Islam, menyebarkan dakwah. Faba'atha sita tanafarin fi qauli Ibnu Ishaq. Maka beliau mengutus enam orang. Jadi mereka ini statusnya sebagai dai. Utusan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berjumlah enam orang ini menurut riwayat Ibnu Ishaq, Muhammad bin Ishaq. وقال البخاري في صحيحه كانوا عشرة Adapun Al-Imam Al-Bukhari beliau menyebutkan riwayat dalam sahihnya bahwa mereka berjumlah 10 orang. Dan ini yang sahih bahwa yang diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam utusan Ar-Raji berjumlah 10 orang, bukan 6 orang. Wa qala Abu Qasim As-Suhaili dan berkata Abdul Qasim As-Suhaili, beliau penulis kitab ar rawdul Unuf. Kata beliau wa huwa sahih. Inilah yang benar, yakni riwayat yang sahih yang diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kepada mereka berjumlah 10 orang. Dan Rasulullah alaihi salatu wasallam apabila beliau mengutus para sahabatnya untuk mengajarkan kepada satu kaum agama Allah Subhanahu wa taala, maka yang diutus itu adalah orang-orang yang berilmu. Mereka yang dikenal memahami agama Allah Subhanahu wa taala dengan baik sehingga mereka mampu menyampaikan apa yang datang dari Allah sebagai perwakilan dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka Rasulullah mengutus 10 orang. Wa amara alaihim Marthad ibn Abi Marthad al-Ghanawi radhiyallahu anhu. Dan beliau mengangkat menjadi pemimpin pasukan dalam utusan tersebut Marthad bin Abi Marthad al-Ghanawi. Dan apa yang disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullahu taala bahwa yang diangkat sebagai pemimpin Marsad bin Abi Marsad al ghadawi ini dibangun di atas riwayat yang diriwayatkan oleh Muhammad bin Ishaq dan riwayat ini mursal yang sahih dan itu yang disebutkan dalam Sahihul Bukhari bahwa yang diangkat sebagai pemimpin dalam utusan tersebut adalah Asim bin Thabit Al-Ansari radhiyallahu anhu Asim bin Thabit Al-Ansari. Dan ini pula yang dikuatkan oleh Abu Qasim As-Suhaili. Beliau mengatakan wahada huwa sahih. Bahwa ini yang sahih, yang benar, yang diangkat sebagai pemimpin pasukan adalah Asim bin Thabit Al-Ansari radhiyallahu anhu. Wa minhum Khubayb ibnu Ali. Dan di antara pasukan yang diutus oleh Nabi alaihi di antara mereka sahabat Khubayb bin Ali radhiyallahu anhu. Fadhahabu ma'ahum. Maka mereka pun berangkat bersama dengan uh, utusan yang datang dari kabilah tersebut sebagai pengantarnya. Diutuslah 10 orang. Pimpinan Asim bin Thabit, di antara mereka Khubayb bin Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Falamma kanu birraji' Maka pada saat mereka tiba di daerah Ar-Raji' wa huwa ma'un li Hudzail nahiyatil Hijaz. Yang dimaksud Ar-Raji' yaitu uh, mata air di Hudzail yang mengarah ke Hijaz, yakni sebelum Usfan bil Hada'ah di daerah Al-Hada'ah. Setibanya di Ar-Raji' ghadaru bihim. Mereka ternyata menipu. Ya, mereka ternyata menipu. Para sahabat ini tertipu. Subhanallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui ilmu gaib. Rasulullah alaihi salatu wasallam tidak mengetahui apa yang terdapat di dalam hati mereka. Nabi alaihi salatu wasallam menerima secara zahir. Mereka datang menyatakan keislaman bahwa di kaum mereka ada yang masuk ke dalam Islam, mereka membutuhkan dakwah, mereka membutuhkan ada yang mengajarkan kepada mereka agama Allah, maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengutus para sahabatnya. Ternyata tindakan penipuan. Ghadaru bihim. Mereka berkhianat. Wastasrahu alaihim hudailan Lalu kemudian mereka memanggil kabilah Hudail, meminta bantuan untuk menyerang para sahabat. Utusan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ini. Faja'u, datanglah kabilah Hudail. Fa'ahatu bihim. Lalu mereka mengepung para sahabat. Faqatalu ammatahum. Lalu mereka membunuh mayoritas para sahabat tujuh orang yang terbunuh dalam peristiwa itu radhiyallahu anhu lihat bagaimana kondisi di zaman di awal-awal dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadapi berbagai macam cobaan ya kawan sampai di antara mereka kehilangan nyawa mereka rela untuk menaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meskipun dalam kondisi-kondisi mereka menghadapi muhatarat, muhatarat berbagai macam eh, hal-hal uh, yang sangat berbahaya yang dapat menghilangkan nyawa-nyawa mereka. Faqatalu ammatahum, maka mereka pun membunuh mayoritas. Tujuh orang terbunuh wa kana fi sya'nihim ayatun radhiyallahu an jami'ihim dan dalam peristiwa itu eh, banyak tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang dimaksud ayat yakni tanda-tanda hal-hal yang luar biasa yang itu bagian dari dalailun nubuwah yang menunjukkan kebenaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah tabaraka taala. Di antara yang disebutkan oleh para ahli sejarah tentang hal-hal yang yang yang aneh terjadi pada perang tersebut pada saat uh, kaum muslimin dikepung oleh mereka lalu terjadilah pengepungan dan mereka berhasil membunuh tujuh orang dari para sahabat yang tiganya mereka tawan yang tiganya mereka tawan di antara yang terbunuh adalah Asim bin Thabit yang diangkat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai pimpinan pasukan pada saat terbunuhnya Asim bin Thabit radhiyallahu an dan Asim bin Thabit ini termasuk sahabat yang banyak membunuh tokoh-tokoh Quraisy dalam peristiwa perang Uhud. Sehingga tatkala orang-orang Quraisy mendengarkan kematian Asim, maka mereka sangat bergembira sekali. Namun mereka ingin pembuktian apakah benar itu Asim bin Thabit. Maka diutuslah sebagian dari orang-orang Quraisy untuk mengambil bahagian dari jasadnya Asim bin Thabit radhiyallahu taala anhu. Mereka ingin mengambil sebagai pembuktian bahwa ini benar Asim bin Thabit radhiyallahu taala anhu. Maka pada saat mereka tiba tiba-tiba ada hewan yang yang besar yang melindungi uh, jasad dari Asim bin Thabit. Ada yang menyebutkan bahwa itu seekor burung ya yang melindungi yang menyebabkan mereka tidak mampu mendekati jenazah Asim radhiyallahu taala anhu sampai kemudian mereka meninggalkan dalam keadaan mereka tidak berhasil mengambil atau mengambil bahagian dari tubuh Asim bin Thabit radhiyallahu taala anhu dan pada saat terjadinya pertempuran Ya, ketika itu para sahabat masih hidup termasuk Asim. Maka Asim bin Thabit radhiyallahu anhu sempat berdoa. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan, "Allahumma abligh nabiyyaka ma ghadaru bina." Ya Allah, sampaikan kepada nabimu apa yang mereka perbuat tatkala mereka berkhianat kepada kami. Dan pada saat itu juga berita langsung sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang pengkhianatan mereka ini bahwa mereka telah berdusta mereka tujuannya adalah untuk membunuh para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in wasta'sara minhum Khubayb ibn Ali wa rajulun akhar atau wastu'sira minhum Khubayb ibn Ali wa rajulun akhar wa huwa Zaid ibn Dafinnah. Lalu ditawanlah di antara mereka Khubaib bin Adi dan lelaki yang lain yang bernama Zaid ibn Dafinnah. Asalnya mereka ini bertiga yang ditawan. Akan tetapi yang satunya ini terus melakukan perlawanan. Artinya sudah ditawan, dia tidak mau berjalan. Ia terus berusaha untuk melawan dan melawan. Akhirnya orang-orang kafir ini mereka pun marah dan akhirnya mereka membunuh sahabat tersebut radhiyallahu anhu. Sehingga yang tersisa tinggal dua orang, Khubaib bin Ali dan Zaid ibn Dathinnah. Fadhahabu bihima faba'uhuma bi Makkah. Maka mereka pun membawa keduanya Lalu mereka menjualnya di Makkah. Mereka menjualnya di Makkah. Ya, ini tujuan mereka menjual, mereka menjualnya di kalangan orang-orang yang yang mana Khubaib dan Zaid bin Dathinah membunuh kerabatnya di dalam peristiwa perang Uhud. Jadi dijual kepada musuhnya, musuh kaum muslimin yang di antara kerabat mereka ada yang terbunuh dalam peristiwa perang Uhud. Ya, tujuannya agar mereka membeli lalu mereka ya tentu menyiksanya dan membunuhnya. Itu tujuannya. Jadi mereka berbangga dengan menangkap para sahabat Nabi ridwanullahi alaihim ajma'in. Wa dzalika bisababi ma kana qatala min kuffari Quraisy yauma Badrin. Yang demikian disebabkan karena kedua sahabat ini Khubaib demikian pula Zaid telah membunuh beberapa orang kafir Quraisy dalam peristiwa perang Badar. Fa'amma Khubaib radhiyallahu an famakatha indahum masjunan. Adapun Khubaib radhiyallahu an maka ia tinggal e, di sisi mereka orang-orang kafir ini dalam keadaan ditahan, dipenjara. Jadi Khubaib ibnu Adi ini dibeli oleh e, keluarganya Al Harith bin Amir bin Naufal. Al Harith bin Amir bin Naufal ini yang dibunuh oleh Khubaib bin Adi dalam peristiwa perang Badar. Maka kerabatnya membelinya Tujuannya agar mereka menahannya lalu kemudian mereka menyiksanya kalau mereka sudah puas baru mereka membunuh. Subhanallah. Cobaan yang sangat berat yang dirasakan oleh para sahabat Allahi alaihim ajma'in. Namun para sahabat sabar menghadapi itu semua. Kecintaan mereka kepada Islam, kecintaan mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keimanan mereka yang begitu dalam menjadikan mereka mampu untuk menahan derita yang mereka hadapi dalam penyiksaan tersebut. Mereka bahkan merasakan sebuah kenikmatan di dalam jiwa mereka. Pada saat mereka termasuk di antara hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang dipilih. Untuk meninggal dalam keadaan syahid. Thumma ajma'u liqatlih. Setelah mereka menahannya lalu mereka sepakat untuk membunuhnya. Fa kharaju Maka mereka pun membawanya ke Tan'im. Mereka tidak membunuhnya di di tanah suci, di tanah haram. Dan Tan'im ini tempat yang paling dekat dari tanah halal. Itu perbatasan. Tanah halal yang paling dekat adalah daerah Tan'im. Dan orang-orang kafir meskipun kekufuran mereka namun dalam hal menghormati tanah haram mereka sangat memuliakan sangat menghormati perbuatan-perbuatan yang buruk menurut mereka seperti membunuh mereka tidak berani melakukannya di tanah suci di tanah haram oleh karena itu pada saat mereka hendak mengeksekusi Khubayb bin Adi mereka membawanya keluar terlebih dahulu ke tanah halal, ke lias Liyaslibuhu untuk mereka salib. Fasta'dzanahum ayyusalli rakatain. Pada saat mereka akan menyalibnya, maka Hubeib bin Adi meminta izin kepada mereka untuk salat dua rakaat. Untuk salat dua rakaat. Fa'adhinulah Fa'adhinulah. Maka mereka pun mengizinkan. Beri kesempatan. Sholat dua rakaat. Sehingga kata disebutkan dalam Sahih Bukhari bahwa Khubay bin Ali orang yang pertama dari kaum muslimin yang pertama kali menyunnahkan salat dua rakaat sebelum dibunuh. Salat dua rakaat sebelum dibunuh. Ini Khubay bin Ali radhiyallahu taala anhu. Fasallahuma thumma qal. Maka beliau pun salat dua rakaat lalu beliau setelah selesai beliau mengatakan wallahi laula an taqulu anna jaza lazittu. Demi Allah, kalaulah bukan karena saya khawatir kalian mengatakan saya ini takut, takut dibunuh, takut dieksekusi, takut disalib. Kalau bukan karena itu, saya akan memperpanjang salatku. Saya akan menambah salatku. Ini beliau merasakan nikmat dengan sholat. Kalau bukan karena mereka nanti akan mengatakan wah ini sengaja sholat untuk memperlama saja. Kalau bukan karena itu saya akan tambah sholat. Ya. Ternyata beliau meringkas. sholat dua rakaat saja untuk menunjukkan bahwa beliau sama sekali tidak merasakan ketakutan sedikit pun dari penyiksaan orang-orang kafir Quraisy سبحان الله ثم قال kemudian dia mengucapkan bait-bait syairnya. Kata beliau walastu ubali hina uqtalu musliman ala ayyi janbin kana lillahi masra'i wa dhalika fi dhatil ilahi wa iyyasha yubarik ala awsali shilwin mumazza'i Aku tidak peduli tatkala aku dibunuh sebagai seorang muslim dimanapun dengan cara apapun Allah Subhanahu wa taala menjadikan aku meninggal yang demikian itu disebabkan karena aku terbunuh karena Allah Subhanahu wa taala dan jika Allah menghendaki Allah akan memberkahi bahagian-bahagian dari persendian-persendianku yang yang hancur ini Ya, ini beliau ingin menerangkan bahwa saya sama sekali tidak merasa takut. Kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, cintanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebabkan beliau tidak merasakan kesulitan, kesedihan. Namun yang beliau yakini setiap orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala pasti akan mendapatkan balasan yang terbaik. Innamayuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Waqad qala lahu Abu Sufyan Abu Sufyan yang ketika itu masih dalam keadaan kafir berkata kepadanya kepada Khubayb Ayasurruka anna Muhammadan indana tudrabu unuquh wa annaka fi ahlik Apakah kamu ingin kamu senang kalau Muhammad yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau Muhammad yang dipenggal lehernya lalu kemudian engkau tinggal bersama dengan keluargamu dengan penuh kenikmatan faqala kata Khubaib wallahi ma yasurruni anni fi ahli wa anna Muhammadan fi makanihi alladhi huwa fihi tusibuhu syaukatun tu'dhih demi Allah aku tidak senang apabila aku tinggal bersama dengan keluargaku lalu Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di tempat yang dia terkena duri yang menyakiti tubuh beliau. Aku tidak senang dengan itu. Lihat ya ikhwanku. Demikian dalamnya kecintaan para sahabat. Ridwanullahi alaihim kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cinta bukan karena harta, cinta bukan karena kedudukan, cinta bukan karena materi, cinta bukan karena tendensi dunia, tapi karena Allah Subhanahu wa taala sehingga kecintaan mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melebihi dunia dan segala isinya. Melebihi keluarga mereka, bahkan melebihi diri mereka sendiri. Begitulah keimanan para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Sampai disebutkan dalam riwayat bahwa Abu Sufyan Abu Sufyan terheran-heran melihat kecintaan para sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai dia mengatakan ma raaitu minan nasi ahadan yuhibbu ahadan ka hubbi ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Muhammadan aku tidak pernah melihat dari kalangan manusia ada seorang yang cinta kepada orang lain yang kerasnya kecintaan mereka seperti kecintaan para sahabat Muhammad kepada Muhammad sallallahu alaihi wa ala wasallam. Karena kecintaan mereka bukan karena dunia, namun semata-mata karena Allah, karena al-Islam, karena beliau adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dicintai oleh seluruh kaum mukminin. Oleh karena itu kaum muslimin sangat marah ketika ada seseorang yang hendak menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baik di masa beliau masih hidup meskipun pada saat beliau telah meninggal ada yang melecehkan ada yang merendahkan Rasulullah alaihi salatu maka seorang muslim merasa sakit dengan orang-orang yang menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut namun disebutkan yang masyhur bahwa ucapan Abu Sufyan ini itu diarahkan kepada Zaid bin Dzinna. Ini yang masyhur dalam riwayat bahwa Abu Sufyan mengatakan, "Apakah engkau senang Muhammad yang dipenggal lehernya lalu engkau tinggal bersama keluargamu?" Yang masyhur bahwa Abu Sufyan ini mengatakan kepada Zaid bin Dzinna bukan kepada Khubaib bin Adi radhiyallahu taala anhu. Thumma wakalu bihi man yahrusuh. Ya, kemudian setelah itu mereka membunuhnya. Ya. Mereka membunuh uh, eh, Khubay bin Adi. Setelah terbunuh dalam keadaan disalib. Dalam keadaan disalib. Thumma wakalu bihi man yahrusuh. Kemudian mereka mewakilkan ada yang menjaga menjaga mayatnya. Faja'a Amr bin Umayyah Ad-Damri radhiyallahu anhu fahtamalahu bi khud'atin lailan maka datanglah Amr bin Umayyah al-Dhamri lalu beliau memikulnya bi khud'ah yang masyhur bukan bi khud'ah bi jiz'ihi fahtamalahu bi jiz'ihi lailan bahwa Amr bin Umayyah itu memikul ya sembunyi-sembunyi gimana caranya uh, pada saat mereka lalai maka dia mengambil mayat Khubaib bin Adi di bawah dengan dengan salibnya ya e, oleh Amr bin Umayyah radhiyallahu an karena Amr bin Umayyah ini diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk datang ke Makkah sebagai mata-mata untuk melihat kondisi kota Makkah dan apa yang dilakukan oleh mereka ya maka masuklah Amr bin Umayyah dengan bentuk penyamaran beliau sempat tawaf dan berkeliling di sekitar Makkah lalu di malam hari beliau berkesempatan untuk mengambil jenazah uh, eh, Hubaib bin Ali dalam keadaan tersalib. Fadhahaba bihi fadafanah. Lalu kemudian beliau membawanya dan menguburkannya. Wa amma Zaid bin Dathinna radhiyallahu an fabta'ahu Safwan bin Umayyah. Adapun Zaid bin Dathinna maka dia dibeli oleh Safwan bin Umayyah. Safwan bin Umayyah bin Khalaf. Karena Umayyah bin Khalaf uh, ini yang dibunuh oleh Zaid bin Dathinna. Faqatalahu bi abi. Maka Sofwan membunuh Zaid bin Jathinnah karena Zaid radhiyallahu anhu yang telah membunuh Umayyah bin Khalaf. Maka kesimpulannya bahwa seluruh para sahabat yang diutus oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam seluruhnya meninggal. Seluruhnya meninggal. Namun itu tidaklah kemudian menciutkan nyali para sahabat bahkan semakin menguatkan iman mereka, semakin menguatkan kesabaran mereka bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang munafikin pada saat mereka mendengarkan berita ini, ya mereka sangat marah. Apa mereka sangat uh, gembira dan mereka mencerca kaum muslimin. Kata orang-orang munafik, "Ya wahai haula al-maftunin alladziina halaku lahum aqamu fi ahlihim wa lahum addaw risalata sahibihim. Kata orang-orang munafik, alangkah ruginya mereka ini, orang-orang terfitnah yang telah binasa ini. Mereka tidak tinggal bersama keluarga, mereka juga tidak berhasil menunaikan risalah dari teman mereka, maksudnya Rasulullah SAW. Akan tetapi dengan itu Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan firman-Nya, "Wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yushhidullah ala ma fi qalbihi wa huwa aladul khisab." Di antara manusia ada yang ucapannya menakjubkan dalam kehidupan dunia. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mempersaksikan apa yang terdapat dalam hati mereka. Dan mereka ini orang yang paling uh, paling suka berdebat. Mengingkari kebenaran. Ini terhadap orang-orang munafik. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan firmannya kepada mereka yang terbunuh. Wa minan nasi man yashtari nafsahu bitiga'a mardatillah. Wallahu ra'ufun bil ibad dan di antara manusia ada yang telah menjual dirinya untuk mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan Allah Subhanahu wa taala raufun maha kasih sayang kepada hamba-hambanya. Demikian secara ringkas yang disebutkan oleh Mukathir peristiwa yang terjadi uh, dalam peristiwa Ba'tsu Ar-Raji' sampai di sini insyaallah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. تفضلوا حفظكم الله